Hadis yang sangat besar sekali yang diriwayatkan dari beberapa jalan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain. hadis tersebut dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ia berkata datang seorang A'rabiyun A'rabiyun setiap orang yang tinggal di desa baik orang Arab maupun orang ajam asing <clears throat> Kemudian ia kencing di ujung atau di tepi masjid. Lalu orang banyak manusia ingin mencegahnya. Dalam riwayat yang lain membentaknya. Mah, mah Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka, melarang para sahabat yang akan mencegah Arabiyun yang sedang kencing. Maka setelah selesai dari kencingnya setelah ia menyelesaikan kencingnya setelah selesai dari kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk membawa seember air lah lalu dituangkan di atas kencing itu untuk membersihkan kencing itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain dari jalan Anas bin Malik dan lafal yang saya bawakan salah satu dari riwayat Bukhari Adapun dalam lafal Al-Imam Muslim lebih panjang lagi. Di mana selesai dari kencing kemudian disiram air kencingnya dibersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dia dan menasehatinya mengajarkannya bahwa masjid ini tidak patut, yakni tidak boleh untuk kencing dan kotoran. Tapi dia untuk zikir kepada Allah dan salat dan kiraatul Quran. Ya. Ini dalam lafaz Muslim Kemudian hadis ini pun diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari jalan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari tidak oleh Imam Muslim diriwayatkan oleh Bukhari Ahmad, Abu Daud, dan lain-lain. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah. Ada ziyadah tambahan lafaz. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat mengganggu atau menghentikan kencing Arabiyun ini setelah selesai semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Fa innama bu'istum muyassirin wala bu'istum mu'assirin." Hanya saja kamu ini diutus untuk memudahkan, tidak untuk mempersukar tidak untuk menyusahkan, tidak untuk mempersukar. Innama fa innama bu'ithum muyassirin wala bu'ithum mu'assirin. Al-Imam Ibn Khuzaimah memberikan ziyadah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fi dinikum yusrun Sesungguhnya di dalam agama kamu terdapat kemudahan. Al-Imam Ibn Majah memberikan ziyadah lagi tambahan lafaz keterangan Arabiyun itu berkata bahwa Nabi tidak memarahinya, tidak membentaknya. Dan ia paham apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dari jalan Abu Hurairah dengan lafaz yang panjang sekali. Kisahnya dari awal. Arabiyun ini masuk ke dalam masjid. Kemudian salat dua rakaat. Lalu dia berdoa dalam salatnya. Ya Allah berikanlah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad Jangan kepada yang selain Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan juga hadis ini Tidak selengkap riwayat Abu Daud Dan Arabiyun ini sebelum kencing di masjid Dia ikut salat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya riwayat Abu Daud lengkap dari awal sampai akhir kisah Arabiyun ini. Ia masuk masjid, kemudian berdoa seperti tadi, selesai solat, dia masuk masjid, solat, kemudian berdoa dalam solat seperti tadi, selesai solat, dinasehati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad tahajjarta wasi'an. Sesungguhnya engkau telah menutup pintu yang luas sekali. Pintu apa? Pintu rahmat. Kemudian selesai itu dia kencing di ujung masjid. Akan tetapi Al-Imam Al-Bukhari hanya meriwayatkan kisah yang terpisah, kisah kencingnya dan kisahnya di dalam salat. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dikatakan dia ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berdoa seperti tadi. Dia berdoa seperti tadi. Inilah beberapa lafaz hadis Arabiyun yang kencing di masjid. Dari dua dari jalan dua orang sahabat, Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Dan ada lagi beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. Tapi sanatnya dhaif. Di dalam hadis yang mulia ini keluar sejumlah hukum pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Di antaranya pertama bahwa air kencing itu najis. Kencing manusia kecuali bayi laki-laki yang masih menyusui sebelum memakan sesuatu, makan makanan selain dari ASI. Yang kedua, bahwa najis dapat dihilangkan hanya oleh air. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengambil air dan menyiram ke te, ke kencing ke air kencing tersebut sehingga hilang najisnya. Yang ketiga, orang yang tidak mengerti, yang belum mengetahui, diberi uzur Udur terhadap orang yang tidak tahu, yang belum mengerti. Karena hujjah itu syarat seseorang dikenakan sanksi setelah sampainya keterangan hujjah pada dia. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan ia paham paham apa yang dijelaskan Ada kalanya seseorang sampai hujah tapi tidak paham. Sampai keterangan tapi tidak paham. Maka harus paham. Oh. Ah. Hadis yang mulia ini bersama saudara-saudaranya yang lain dari hadis-hadis yang sahih menjelaskan kepada kita udur diberi udur bagi mereka yang tidak atau belum mengetahui. Ya, ini tidak dikenakan dosa, tidak dikenakan hukuman. Karena seseorang dikenakan satu hukuman, dosa apabila dia mengerjakannya dan dia telah mengetahuinya dan dia sadar dalam melaksanakannya dan atas pilihan dia bukan karena kebodohan bukan karena kekeliruan bukan karena dipaksa Yang keempat, bersikap lemah lembut di dalam mengajarkan, mendakwakan orang-orang yang tidak mengerti. Walaupun kadang-kadang timbul keanehan-keanehan dari kelakuan mereka. Baik perkataan atau perbuatan mereka. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada zaman kita sekarang ini. Apalagi pada zaman kita sekarang ini dakwah harus disebarkan. Ad-da'wa ila Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah. Karena pada masa sekarang, pada zaman kita hidup, garib, asing Islam. Islam asing oleh pemeluknya sendiri. Lihat ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang awam dari kaum muslimin berbeda ketika beliau menegur Muaz bin Jabal. atau Ubay bin Ka'ab dan lain-lain ditegur dengan keras karena mereka memiliki ilmu mereka memiliki ilmu tapi mereka yang tidak mengetahui seperti Arabiyun yang kencing di masjid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan baik. Mengajarkan dengan lemah lembut. Yang kelima mengajarkan orang sehingga ia paham. Sehingga ia paham. Tentunya ini harus dengan bahasa dengan cara yang dapat dipahami oleh orang. Karena dalam riwayat Al-Imam Ibn Majah orang ini paham apa yang diajarkan oleh Nabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Yang keenam berdasarkan hadis yang mulia ini bersama hadis-hadis yang lain keluar kaidah memilih sesuatu yang mudaratnya lebih kecil kalau berhadapan dengan dua mudarat. Kalau berhadapan dengan dua mudarat salah satunya harus dilakukan dikerjakan maka pilih yang paling kecil yang terkecil di antara keduanya akhafud dararain Ketika Arabiyun ini sedang kencing, sahabat mencegahnya, ingin mencegahnya ingin menghentikan Arabiyun itu. Dan kalau ini terjadi dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya mudarat yang ditimbulkan lebih besar bahkan jauh lebih besar dari sekedar kencing di masjid. Pertama, memudaratkan orang yang sedang kencing ini. Yang kedua, orang yang mencegah Arabiyun, para sahabat yang sedang kencing ini, tentu air kencingnya mau tidak mau akan mengenai para sahabat juga. Yang ketiga, kencingnya tidak di satu tempat tapi akan kemana-mana akan kemana-mana tadinya di satu tempat yang keempat <coughs> tertanam rasa benci barangkali di hati Arabiyun ini dan dia tidak akan menerima atau mau menerima tidak akan mau menerima pengajaran-pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih mudarat yang lebih kecil. Biarkan dia kencing. Selesai baru disiram. Karena ini mudaratnya lebih kecil dari dicegah. Tapi sekaligus hadis ini pun menunjukkan adanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi yang ketujuh, yang kedelapan bahwa dalam mencegah sesuatu yang munkar seorang harus paham harus memiliki ilmu. Harus paham bahwa yang orang kerjakan itu adalah satu kemunkaran. Dia harus dapat melihat apakah kalau dia mencegah akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Kalau iya, maka tidak boleh. Kalau dapat dihilangkan iya atau mengurangi kejahatan atau dapat mengurangi kemungkaran. Yang kesembilan Hadis ini jadi dasar Bersama hadis-hadis yang lain dari tasfiyah dan tarbiyah bagaimana tasfiyah nabi dan tarbiyah nabi yang ke-10 bahwa seseorang bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Rahmat Allah luas. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Arabiyun ini yang berdoa dalam salatnya ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati seorang pun bersama kita. yakni rahmatmu hanya khusus untuk ku dan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk yang lain. Nabi katakan engkau telah menutup pintu yang luas rahmat Allah. Rahmat Allah luas sekali. Yang ke sebelas boleh berdoa dalam salat <coughs> yang ke-12 bahwa masjid tempat yang bersih. Tempat yang bersih yang tidak patut dikotori dan tidak boleh dikotori seperti dengan kencing, dengan kotoran lain secara umum. Itu diantara beberapa pelajaran yang diterangkan oleh para ulama ketika mereka mensyarahkan hadis tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa di dalam hadis <coughs> di dalam mempelajari hadis terdapat segala sesuatunya. Di dalam hadis ada segala sesuatu karena dia sebagai pentafsir Al-Qur'anul Karim. Apa yang kita mau cari dalam hadis ada. Tentang akidah ada. Ibadah ada. Jual beli dan seterusnya ada. Maka itu kita harus memperbanyak membaca hadis. Memperbaca membaca hadis selain Al-Qur'an tentunya. Karena kita hidup di zaman khususnya di negeri kita ini timbul kelompok atau firqah yang menjadikan akal-akal mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau memakai hadis. Bukan karena mereka menolak hadis seperti inkaru sunnah. Tidak. Tapi tidak mau atau tidak pernah mereka pergunakan. Karena itu kaum muslimin harus giat mempelajari hadis, memperbanyak membaca hadis, ia di Bukhari, di Muslim, di Musnad, di Abu Daud. Iya, banyak sekali kitab-kitab hadis atau kitab-kitab yang telah jadi. Sehingga perbendaharaan hadisiyahnya, hadisnya sangat banyak dan luas sekali. Barangkali ini yang bisa saya jelaskan untuk malam ini. Silahkan persoal jawab teman saya.